Saya kira tidak bosan saya ulangi. Adapun yang tidak mengikuti bisa minta rekaman panitia. Sebelum saya memulai untuk menelusuri jejak sejarah dakwah dan ajaran Wali Songo. Saya ingin sampaikan sejarah atau manuskripsi yang dijadikan rujukan untuk menulis sejarah di Indonesia, terutama sejarah dakwah Wali Kita sulit untuk menemukan penulisan sejarah Indonesia yang akurat, kapabel seperti yang ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda. Bahkan sejarah kita banyak dibantu oleh sarjana-sarjana Belanda untuk menguak dan mengungkap berbagai macam misteri kekaburan sejarah. Makanya contoh aja di 30 SDKI itu kalau mau perang bagus ilmiah minta bantuan sama sarjana Belanda. Karena sejarah kita itu selalu diwarnai oleh kesimpang siuran. Alasannya apa? Alasannya banyak hikayat rakyat yang masuk ke dalam sejarah. Banyak cerita rakyat mitos rakyat dan yang tidak kalah pentingnya punggung cerita mulut ke mulut menjadi dominan di dalam penulisan sejarah. Saya kasih contoh kecil ceritanya Joko tahu Mungkin nanti pernah dengar ceritanya Joko Tarub. Iya. Bagaimana dia tidak didatangi bidadari tujuh dari kahyangan. Kemudian salah satu bidadari dicuri itu pakaiannya sehingga nggak bisa balik ke langit. Pernah kenal nggak itu? Tentunya sedang mandi di satu sendang, kemudian apa dicuri Akhirnya sang bidadari mengeluarkan sayembara siapa saja yang menemukan pakaian saya. Maka nanti kalau laki saya jadikan suami, kalau perempuan saya jadikan juga, Akhirnya Joko Taruk datang. Saya yang menemukan pakaiannya. Padahal ngemplak. Akhirnya betul jadi suami sehingga lahirlah dari keturunannya Joko Tingkir nggak tahu Joko Budo itu <laughs> ini jelas cerita rakyat hikayat dongeng mitos yang kita dapat dari mulut mulut nah mungkin beda dari turun ke Jawa itu loh Pak <laughs> kalau mau turun ya ke apa tempatnya Nabi Muhammad para Nabi kecewa terus mandi katanya di sendang itu apa yang mandi di sendang di surga itu banyak telaga yang masya Allah gitu ya <laughs> itu pasti dijamin balik itu gudikan <laughs> Iya itu aneh ya tujuh bidadari kembali minum karena pakainya utuh gara-gara bidadari nggak punya pakaian nggak bisa balik anehnya bisa dicuri sama Joko Taro ini kisah kecil contoh kecil nah hadirin sekalian sumber penulisan sejarah Jawa Indonesia terutama itu ada lima sumber yang pertama negara Kertagama ini tulisannya Eh, salah seorang penulis sejarah kerajaan Majapahit dan pelaku sejarah. Makanya di antara sekian sumber ini yang paling agak mendekati, agak sedikit lumayan. Namun subjektivitas untuk membela kerajaan Majapahit itu sangat tinggi sekali. Sehingga kita tidak menemukan cerita yang sebenarnya. Contoh aja Gajah Mada. Antum kira-kira percaya enggak Gajah Mada itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi lahir dari batok kepala. Eh, batok kelapa maaf. Kelapa. Ini jadi ceritanya cengkir membelah keluar Gajah Mada. <laughs> Ini kan Dimanapun pak ada orang yang lahir dari batok kepala kelapa itu. Itu. Itu, itu tertulis di dalam beberapa buku sejarah tulisan Indonesia. Yang keduanya para roton. Para roton ini dipenuhi dengan cerita mistik dan tahayul serta nggak mungkin logika manusia. Makanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun, sejarah itu harusnya bisa dicerna dan harus selalu dengan dialektik manusia. Kira-kira Mungkin nggak ada manusia keluar dari batok pak kelapa tadi itu. Nggak mungkin dia dialektik manusia itu nggak terima pak. Itu. Apalagi kalau kita cerita wayang itu, yang perlu yang lahir dari telinga itu siapa? Nah, karena, iya karena, karena ya pak. Karena lahir dari telinga, <laughs> masya Allah itu, itu iya, lahir telinga. Ini. Iya. Nabi Muhammad yang mukjizatnya berlipat-lipat aja lahir normal Bapak. Ini lahir dari <laughs> itu. Hal yang seperti ini itu memenuhi para raton. Kemudian yang kedua dokumen sampokong. Ya, dokumen sampokong ini saya ingin cerita sedikit. Adalah kelenteng sampokong yang dulu adalah masjid dibangun oleh Laksamana Cengho di daerah Semarang. Laksamana Ho adalah satu panglima besar angkatan laut Cina yang bertandang ke Indonesia dengan membawa 35 ribu pasukan. Anak-anak kapal, awak, kapal ya, awak kapal. E, sem, sempat mendarat di Jawa Barat, eh di Jakarta Barat ini, di Jakarta, Jayakarta, di sana juga bangun masjid. Terus di, di Semarang bangun masjid, Surabaya juga bangun masjid. Ya. Kalau masjidnya di Jakarta masih ada cuman nggak kerawat. Nah, Sapukong ini pernah diserahkan kembali kepada orang Buddha. Karena kebaikan orang Islam pada saat ini. Kemudian setelah itu diserahkan lagi kepada orang Islam. Pada saat penyerahan itulah ditemukan dokumen Sampukong alias dokumen sejarah penulisan Wali Songo versi Cina. Jadi kalau di situ itu Pak, semua mandi itu Cina. Duit pokoknya kalau enggak langsung secara tidak langsung turunan itu berjari-jari oh ternyata keturunannya Cina, ini Cina. Nah kalau di Surabaya masih ada sampai sekarang masjidnya dan digunakan di, di, sekarang dikelola oleh Persatuan eh, Tionghoa Islam apa itu? Iya itu. Itu banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Islam di Islam dan Islam. Itu, ya. Dan kalau ke sana itu e, ciri khasnya dicopet orang. Itu. <laughs> banyak copet kalau keluar. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya e, sumber sejarah kita hukuman sang hukum yang yang keempatnya Lupa apa? Ini saya dengar ini dengerin azan ya. Iya. Oke, okay, sambil ini insyaallah nanti kita eh, apa bisa kita hadirkan ya eh, maaf begitu babat tanah jawi maaf ini penting ini babat tanah jawi banyak versi sekali tapi versi yang paling kuno adalah babat tanah jawi cerita Jawa dari cerita manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kerajaan Islam Mataram. Itu ini juga menjadi sejarah. Tapi sayangnya itu tadi muatan mayoritasnya adalah ditulis dari kekayaan dongeng cerita rakyat. Makanya di sekalian sepakat ahli sejarah tidak berani menulis sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia pada zaman sebelum Diwoto Cengkar. Karena hampir nyaris semuanya adalah wayang. Wayang. Dan itu diambil dari Mahabharata sama Ramayana. Kalau Mahabharata versi Hindunya, kalau Ramayana eh, eh, apa namanya versi Budanya. Islam juga punya versi. Versi Islam banyak ditambahi. Kalau versi Islam ada yang paling menggulirkan adalah wali ini Sunan Kalijogo. Sebetulnya wayang dulu semuanya bentuknya seperti wayang golek dan wayang orang Jawa Barat. Gitu. Cuman ketika itu terjadi debat sengit di Masjid Demak antara Sunan Giri dengan Sunan Kalijogo soal masalah perwayangan. Apalagi ketika saat Masjid Demak ingin diresmikan, maka Sunan Kalijogo usul sezukianya kita resmikan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di masjid. Wakilnya Sunan Kalijogo, Sunan Giri marah. Ini apa-apa? Waktunya Sunan kali Jogo di dipanggil. Eh, kali Jogo, ya. Kamu katanya usul mau ada pertunjukan wayang kulit di masjid. Musik itu kan haram dan wayang itu patung. Gimana masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya pas pada saat itu karena Sunan Giri itu sangat wibawa, ya. Walaupun asal usulnya juga e, masih perlu didudukkan e, nanti mudah-mudahan kita bisa cerita di akhir kita bisa dengar ya intinya dia itu cucunya bupati Belambangan ya itu karena ceritanya Maulana eh, Ishak ya Maulana Ishak itu bapaknya menikah dengan anak bupati Belambangan cuma eh, Panglimanya Patihnya yang namanya Bajul semua itu Punya sirik hati Akhirnya memberikan masukan kepada Bapak ini eh, Raja Belambangan Tuan kalau ini orang tetap dipertahankan di Jawa ini bisa merudak, merusak adat istiadat luhur Jawa. Akhirnya dia diusir dalam keadaan anaknya hamil. Nah, yang di dalamnya itulah hamil Sunan Kiri, Raden Paku. Itu ceritanya nanti bagaimana dia itu ditemukan oleh Ratu Binatik, salah satu saudagar kaya raya dari daerah Kudus. Itu nanti ya, tunggu tahun depan insya Allah. Nah kita lanjutkan. Hadirin saya empat minimal empat buku inilah menjadi rujukan dan setelah Dewa Cengkar itulah baru mulai banyak berani menulis sejarah. Karena pesononya itu kabut gelap. Hanya dongeng belaka. Isinya wayang. Sampai kalau kita lihat sejarah Wali Songo itu terpengaruh dengan wayang. Karena ada kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Wali Sana. Ya. Gak ada Wali Songo. Ya. Karena faktanya wali itu juga bukan sembilan. Enggak ada. Bahkan lebih. Itu. Ternyata wali sembilan itu wali yang mereka anggap jawani. apa jawani. Karena wali-wali yang lain itu masih Arab. Kurang bisa memahami kejawenannya, kejawaannya. Sehingga yang ditonjolkan di antara yang Arab itu cuma e, eh, satu yang betul asli Arab, e, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Eh, seperti Jumatil Kubro itu dibukukan di tempat lain. Apalagi Jamaluddin, Alauddin, eh, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Maulana Ishak, itu semuanya hanya beberapa lembar ceritanya. Ini yang kita sayang. Apalagi dari sekalian seorang hebat yang tadi malam kita ceritakan ini kita sayangkan tidak menemukan sejarah yang apa namanya cukup akurat, cukup bagus untuk menelusuri secara detail pri kehidupan dan biografi beliau yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ini eh, apa namanya? Eh, Nah kita usut eh, dari eh, secara sekilas. Hadirin misalnya tadi malam juga sudah saya sampaikan Dewa Kocengkar itu adalah Raja Jawa yang memiliki kerajaan Medang Kamulan yang posisinya disinyalir oleh ahli sejarah tempatnya antara Bluro dengan Purwodadi. Kemudian pada tahun 68 Masehi diserang oleh Ajisaka yaitu anaknya Nawasaka dari India. Nah sejak itulah maka pengaruh budaya dan kultur India mempengaruhi Jawa. Dan sejak itulah Hindu mulai masuk dan mempengaruhi eh, apa namanya Jawa dan ini yang saya maksud adalah Jawa besar. Karena Jawa itu terbagi menjadi dua, Jawa besar yaitu meliputi Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa sampai Bali. Makanya kenapa dikatakan Jawa-Jawa dari kalimat Jawa? Karena Aji Saka setelah masuk dan menjelajah, menjajah, menaklukkan, ini pulau kok Jawa banget. Akhirnya Jawa. Atau disebutkan karena setelah dia masuk ke sini menemukan apa namanya tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak sekali buat untuk kehidupan yang mirip-mirip itu apa namanya padi yaitu Jawa Wood. Sehingga sejak itulah disebut Jawa. D, J itu D di dalam ejaan kita itu tidak terlalu beda D ya J, J ya D ya Jawa. Nah Jawa juga gitu Jawa ya Jawa nah, hampir mirip. Nah setelah itu hampir 10 abad dia e, pertama e, dia mencoba untuk mempertahankan ibu kota Medang Kawulan tetapi akhirnya kurang strategis dipindah oleh eh, anaknya Kisaka yang kedua ke daerah Mataram yaitu Prambanan yang meliputi kekuasaannya Jogja, Klaten dan sekitarnya. Di sanalah dia hidup dan akhirnya dia membangun suatu eh, apa namanya karya arsitek. Ya terus terang hadir sekalian lepas dari agama perlu diketahui bahwa karya arsitek ilmu pengetahuan dan juga apa namanya eh, ini budaya itu sangat sangat maju. Coba bayangkan ketika Borobudur dibuat dan ketika itu Prambanan kalau Borobudur miliknya Buddha, kalau Prambanan miliknya Hindu, itu Eropa belum punya apa-apa. Belum punya, Pak. Sampai hari ini mereka tidak punya kebanggaan. Paling e, menara ring yang ada di Prancis itu ya. Apa itu? Italia. Italia. Itu kan Ya. Kalau kita lihat patung Liberty baru kemarin untuk Amerika, baru kemarin. Apalagi eh, apa namanya eh, menara yang ditanam di di tengah kota Berlin itu karyanya Hitler baru kemarin. Dan eh, ini merupakan suatu kehebatan nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita ini sudah canggih dalam sisi arsitek pembangunan. Coba bayangkan anda sekalian. Ya Persiapan pembuatan Borobudur itu 25 tahun. Dan mengalami penyempurnaan terus itu sampai 265 tahun. perambanan 150 tahun. Anehnya katanya ahli sejarah dongeng Jawa, Klaten itu dibuat sehari semalam. Nah siapa insinyur yang mau belajar? Nggak bakal pak, anak cari deh dokter kayak apapun teknik sipil suruh bikin candi Prambanan sehari semalam. gagal bakal bisa. Ini yang membunuh apa apa namanya perkembangan. Ya. Akhirnya nggak mau belajar ya udah deh. Mbak kita dulu bikinnya BIM bim Yang lebih lucu lagi dengan saya patung seribu dibikin sehari semalam kurang satu akhirnya itu patung apa eh, eh, candi sewu eh, eh, apa Roro Jonggrang Oh, itu. Satu lagi dibikin kurang keduluan subuh ini fajar udah nongol. Wah, sayembara gue gak kena ini. Akhirnya Roro Jumran dijadiin patung. <laughs> itu kan gitu. Ini ceritanya seperti itu. Makanya anak cucunya nggak mau dan nggak pernah mencoba untuk mempelajari kenapa nenek moyang kita bisa membuat bu apa namanya Borobudur dengan resep konsep matematik. Ya, Diameternya diri sekalian ternyata mengambil diameter Ka'bah yang setupa paling atas itu. Sama persis. Berarti di sini dulu nenek moyang kita itu sudah men, sudah mengetahui, sudah mempelajari. Ingin niru diameter Ka'bah dan tempat suci karena itu rumah ibadah pertama kali didirikan. Sama itu diameternya. Yang paling atas, yang diletakin itu apa berapa itu? Iya, terus tengahnya paling tinggi itu. Nah, itu yang sekalian uh, eh, ini karya. Kenapa? Karena Mataram selama 10 abad jarang dirundung konflik. Konflik yang menimpa bangsa kita sejak zaman dulu itu selalu hegemoni kekuasaan. Perebutan perang persaudaraan dan perang agama yang ketiga. Itu yang selalu membuat stagnan ya. Untuk masalah eh, perang agama maka muncullah pecah belahnya Kertanegara sampai anaknya eh, apa namanya yang satunya Buddha, yang satunya eh, Hindu, bapaknya nggak Buddha nggak Hindu, bikin agamanya sendiri, membuat agama sendiri. Apa? Siwa Puja. Siwa mewakili Hindu, Bu itu Buddha, Jah Jawa. Jadi Jawa ada, Buddha ada. Karena Jawa itu maksudnya animisme animisme ada, Buddha ada, Hindu ada, dioplos. Itu. Kalau oplosan obat serangga sama autan jadinya cukrik. Diminum mendem. Dan kalau oplosan agama itu dimanapun nggak bakal terima. Makanya dari sekalian dia akhirnya nggak diterima orang Hindu, nggak diterima orang Buddha, nggak diterima orang Jawa saat diserang oleh kebulaikan untuk pembalasan Jaya Katuang, nggak ada yang bela, terbunuh dia. Itu. Nah, ini ada di salian kita jam berapa? Lu jam 7 sudah. Belum. Masih ada waktu ya. Nyampe ya? Karena kalau sejarah itu nggak diceritain runut itu jadi nggak enak. Makanya mendingan diputus daripada nggak runut dilanjutkan nanti gitu. Iya tahun depan. Hadirin sekalian kita lanjut. Nah, setelah itu karya pertaniannya jadi surplus di daerah sekitar Tulanggung, masya Allah Klaten itu itu sebetulnya karya Mataram Hindu. Itu. Kenapa? Karena nggak ada konflik-konflik itu. Mau kembang pembangunan maju coba bayangkan berapa ribu tahun mas? Hampir lebih dari sekarang itu seribu dua ribu tahun lalu Mataramnya. Itu. Kemudian eh, setelah itu muncul Mojopahit itu perang saudara para Grek. Jadi ada perang agama, ada saudara, ada konflik hegemoni kekuasaan. Hegemoni kekuasaan ini lebih ditunjukkan antara Singosari dengan eh, antara apa namanya Singosari dengan Kediri terus perang karena apa? Perbutan kekuasaan. Hancur. Ini enggak Masalah pembangunan hancur Makanya sampai saat ini pun antum lihat pada zaman Orde Baru lebih maju pembangunannya karena tidak dirundung berbagai macam konflik vertikal horizontal, konflik agama minim, konflik kekuasaan minim, perang saudara nggak ada. Akhirnya maksimal sekarang. Itu. Se apa yang sekarang dicapai pembangunan? Jalan baru dibangun. Dites hujan itu aja udah ambrol. Jadi seumur hujan kata orang kalau jalan. Jembatan jatuh. Itu anak kuatin munas guling. Mungkin gitu. Ini iya. Oleh karena itu ada sekalian kita coba untuk meredam tiga konflik ini dengan cara apa? Dialog, komunikasi. Sebetulnya ada sekalian tentang masalah kerukunan umat beragama di Madinah dengan adanya piagam Madinah itu sebetulnya sudah pas. Masalahnya kita itu kadang-kadang dicampur aduk. Mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyati itu ini nanti e, lain nah hadirin sekalian langsung setelah terjadi perang Paregreg maka Daulah Utsmaniyah yang ketiga itu dari Bayazid menuju Mahmud pertama mengirim beberapa orang untuk membenahi Jawa. Karena setelah selama ini pengiriman berbagai macam komoditas pertanian, rempah-rempah dan hasil hutan itu sangat lancar ke daerah-daerah Timur Tengah, terutama ke pemerintahan Turki dibutuhkan oleh Eropa dan saat Turki itu kuat maka dia menjadi pintu rempah-rempah Indonesia ke Eropa yang akhirnya dia nggak puas eh, kalau begini mahal banget masa dijual sama Turki eh, apa namanya eh, rempah-rempah laos cabai eh, terus apa namanya eh, eh, polong hijau eh, itu dua sampai tiga kali lipat pak kalau ambil di Indonesia cuma 5 ribu dari dia 20 ribu. Ah mendingan datang aja langsung ke Indonesia. Portugal datang ke Indonesia. Terus kemudian satu lagi apa? Oh, enggak satunya. Spanyol datang ke Indonesia tapi enggak lama. Yang paling lama Belanda. Yang awalnya murni tujuannya betul persaingan dagang. Buktinya dia mendirikan VOC. Ya, ya. Namun setelah Sun dia menguasai Indonesia, maka tahun 1616 dia mendirikan uh, eh, VOC itu, namun setelah dirundung berbagai macam konflik internal terutama korupsi, VOC dibubarkan oleh India Belanda. Itu. Akhirnya di Nusantara dikirimlah yang pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini orang yang sangat piawai di dalam masalah ilmu ketatanegaraan dan sangat pinter ahli pertanian dan irigasi. Subhanallah. Ini harusnya kalau kita itu mutus orang. Jangan diutus ke daerah padang pasir ahli apa namanya? Bikin sungai, nggak lucu. Mau bikin sungai di mana ini? Nah, kalau di sana ngolah bagaimana pasir diperdayakan. itu ya. Kenapa? Karena dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah pernah diutus oleh pemerintahan Turki untuk mengelola pertanian di Hindustan dan berhasil. Makanya setelah datangnya beliau dari eh, daerah utara timur itu semua hasil pertaniannya surplus dan bagus ya sampai daerah Lamongan kemudian eh, Surabaya bagian barat semua cuman yang timur itu diberdayakan tambah sampai sekarang itu atas ide gagasan Syekh Muhammad Ibrahim. Sambil juga dia itu ahli rukyah dan herbalis. Tapi jangan herbalis kayak sekarang model oplos. Ah, yang penting ngoplos saja. Ini bukan jualan jamu gendong, Pak. Tolong pakai uji klinik laboratorium. Kadang-kadang subhanallah empat lima macam sampai delapan ini dioplos kencur, jahe, madu, hamba soda, ruji apa namanya e, zaitun dia jadi satu terus akhirnya Pak, gimana Pak? Enak nggak Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Kentut lancar. wasilnya gitu. itu aja, kentut lancar. Bahaya Pak. Nanti yang disalahkan siapa? Rasulullah. Padahal nggak pernah ngasih royalti sama Rasulullah. Iya. Ini kurang ajarnya itu <laughs> herbalis. Wah, nama Nabi dijual, tapi Nabi nggak pernah dikasih fee. Itu. Iya. Makanya kalau Nabi nggak pernah dapat fee, tolong jaga nama baik Nabi. Yang selamat abah sauda, minum aja abah sauda, nggak usah dicampur-campur. Karena komposisi itu nanti beraksi menghasilkan reaksi kimia. Contoh aja dari menurut kita kan bawang putih, bawang merah kalau dicampur bagus jadi sampah. Oke, sehingga di Indonesia lihat pertaniannya digarap dengan baik sampai dia itu nggak pernah dakwah di masjid di ini pak sawah karena masih animisme Hindu nggak bakal laku. Eh, ayo kajian tablet nggak ngerti mereka. Dia datang ke sawah sambil ngajari pertanian, ya. ini caranya bertani. Terus nanti langsung dukungkan ini semua kamu dapat pertanian hasil yang bagus ini berkat rahmat Allah Subhanahu Wah, Allah itu apa? Nah, mulai. Sehingga pelan-pelan disosialisasikan. Itu orang-orang Jawa itu ngomong Allah itu juga nggak pas. Walah, gitu aja udah seneng wah Walah, itu maksudnya Allah itu itu itu udah darah itu itu semuanya apa namanya pendekatan walah maksudnya ya Allah wah wah ngono toh gitu kan gitu ya Allah begitu toh itu eh, nggak perlu contoh aja sholat diganti sembah iya ya karena mereka masih enam itu yang yang jagat noto, yang widi sampai yang yang sang yang tunggal. Nah bawahnya semar, nah itu ditambahi surang kali jogo, semar, petro, karen. Nah yang bagong ya negoro itu nggak ada di Ramayana sama Mahabharata. Itu kan gitu. Ini semuanya pendekatan. Ya, ya contoh aja kalau sekarang eh, apa namanya pesantren itu nggak bisa dinamain mahal itu nggak wah berat orang Jawa makhat itu ngomongnya aja itu sudah nggak pas ya eh. makhat itu kan mak makhat itu repot juga itu Wong ada orang Jawa itu kenalnya dikit, ya kayuku ya kayumu. Setelah diusul ya kayu ya kayu. Dua cari ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Tapi ya masa Allah dia ini dijadikan dikit ada dikit ya kayuku ya kayumu. Gitu. Maksudnya ya kayu ya kayu. Cuman ngomong kok itu susah. Hak susah. Ya kayu, ya kayu Itu. Lah kayu kita mana, Mbak? itu. Nah, akhirnya pedepokan. Yes, yang sekolah namanya santri dari kalimat cantrik karena dia itu sebentar lagi akan menjadi gantian. Makanya kalau panjang itu ada cantriknya pengganti dalam kalau kentut, kencing itu namanya cantrik. Yang nanti kalau suatu ketika sang dalang itu mati, yang ganti si cantriknya itu biasanya ada berapa pak cantriknya itu? Satu, ya. itu. Oleh karena itu ada saya pelan-pelan. Contoh aja Sunan Kudus, ya. Itu memperkenalkan orang wudhu supaya datang ke masjid. Orang-orang itu susah untuk disuruh wudhu. Makanya tidak nggak apa-apa deh. Yang penting masuk masjid nggak kotor. Masjidnya di depan suka dikasih apa? Kolam. Itu supaya orang-orang yang dipanggil ke masjid itu yang belum e, bisa sholat, belum diajak wudhu ini bisa minimal masuk masjid nggak kotor. Ya orang-orang kampung itu kan Masya Allah oh, Kakinya itu kadang-kadang letek lepu Masya Allah Ya karena bertani ya, sama masuk masjid Ayo ayo masuk masjid Iki jenenge langgar ya. Iki langgar ya ya. Langgar dekat dengan sanggar. Ya, itu kan gitu. Kata kalau dulu itu masjid wah masjid dulu apa? Ya. Sanggar makanya dekat Langgar. Makanya diberitahu mbak-mbak sekalian, saudara-saudaraku dulu, sholat itu bukan hanya boleh disanggar. Sembahyang itu juga boleh dilanggar. Wah senang deh. Wah ternyata sholat itu boleh dilanggar. Itu. Iya. Akhirnya dia datang ke hmm, sak langgar pelan-pelan sholat Nah akhirnya kadang-kadang sholatnya cuma kena telur waktu. Nah itu. Akhirnya apa? Mungkin walinya sudah pulang balik lagi nggak bisa. Yang diajari hanya sholat telur waktu dok. Akhirnya sampai sekarang dia gini sholat itu cuma tiga waktu. Karena sisanya belum diajari, belum terbiasa. Makanya dari syariat intinya dakwah wali itu masih perlu disempurnakan. Makanya dialognya Sunan Ampel sama Sunan e, Kudus e, sama juga dengan e, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan sangat kental tradisi dan sangat ngejawani gitu. Jawan itu e, apa membumikan Islam di Jawa dan mengkristalkan Jawa ke Islam sehingga muncul Islam sinkritisme apa itu Islam sinkritisme? Tafsiran kebatinan dan kejauhan. Itu dikritik. Bukankah tradisi-tradisi ini akan menjadikan bid'ah di dalam agama? Katanya Sunan Kudus, enggak pak, iya iya pak. Tapi memang untuk saat ini perlu pendekatan. Ya, untuk saat ini tidak tidak mudah untuk merubah secara total. Mudah-mudahan nanti Mbak ada generasi berikutnya yang bisa merubah ini semuanya. Loh, berarti di sini beliau berharap ini nggak final, ini nggak sempurna. Masih sangat masih sangat lunas Mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa melanjutkan misi kita, gitu. Makanya ketika kita dialog dengan eh, ininya saudara kita itu Rasulullah, kita jelaskan bahwa hal-hal yang seperti ini harapannya wali songo itu kita yang berubah dan ini harusnya sudah waktunya kita. Oh, zaman wali songo dulu udah berapa ratus tahun kan, masuk kembali wali songo lagi. Maka harapan beliau mulai saat inilah ada perubahan-perubahan. Nah, hadirin sekalian Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kebesarannya coba lihat aja. Di makamnya ditulis inilah makam al makmur yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Coba bayangkan. Ada Pak pejabat yang dielulukan seperti itu. Karena memang sudah disetel Turki karena Turki dulu <clears throat> pada zaman Muhammad Fatih ingin menaklukkan Indonesia ingin menjadikan Indonesia itu langsung di bawah kekuasaan Turki karena sudah terkenal Pak. Tolong Indonesia itu sudah terkenal sebelum Islam. Bahkan ada peta yang dibikin oleh salah seorang barat. Peta itu dibuat ya 350 sebelum masa ini. Itu di situ sudah ada Barus, tapi belum ada Indonesia. Karena Indonesia itu baru disebut 68 itu baru dinamai Jawa kemudian dinamai Nusantara oleh Gajah Mada Indonesia baru kemarin Indonesia gitu ya jadi Indonesia ini negara yang sangat muda makanya apapun belum punya definisi ya apapun belum ada yang kita bisa ciri khas contoh aja ciri khas masjid Indonesia itu kayak apa ayo masing-masing daerah punya ukuran sendiri karena apa beda dengan Cina yang sudah memang apalagi ya, Mesir ya apalagi Mesir sudah apalagi India sudah eh, masya Allah besar ya itu nah disebutkan sendi para sultan dan para menteri penolong fakir miskin subhanallah yang atas yang bawah yang tengah kena semuanya yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal karena menjadi tumpuan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Allah Ini dan inilah kalau ada, insya Allah bisa jadi pemimpin Indonesia. Bisa menjadikan apa namanya e, rakyat makin miskin juga. Subhanallah. Yang pangeran, yang menteri, yang raja tunduk, yang sultan tunduk. Ya, Makanya dikandidatkan oleh pemerintah Turki kalau Indonesia sudah di bawah pemerintahan kita, maka dialah yang menjadi pimpinan walinya. Wali itu istilahnya penggak. Makanya dulu zaman Umar kan wali waliyu al Basra al al apa Abu Abu Musa al Ashari kan gitu. Wali wali itu petugas yang ditetapkan oleh raja pusat oleh khalifah pusat untuk ditugaskan di situ. Makanya ini juga sama. Wali sono kalau ada benar ya. Dan nah, itu sekalian <clears throat> eh saya ini jadi bingung yang mana gitu. ini diberi. Anak perlu menyampaikan wali songo. Ya. Hadirin sekalian, wali itu petugas sembilan yang dikirim Turki untuk membenahi Jawa. Apalagi pasca perang para Grek yang ancuran-ancuran Jawa, hasil pertanian hutan rempah-rempah sudah tidak terkirim lagi ke Turki. Akhirnya dikirim orang sembilan tadi berbagai macam ahlinya. Ada yang irigasi, ada yang itu tadi. Nah, hadir sekalian, wali semua ini pertama kali yang menggulirkan adalah murid-muridnya Panji Notoroto. Ya. Sebetulnya wali itu lebih dari 20. Kenapa semua? Karena yang sembilan inilah dianggap bisa mewakili semua wali dan hebat karena orang Jawanya. Ini sudah ada anti Arab. Nah dengan sekalian perlu diketahui bahwa Wali Songo ini sebetulnya cerita pengambilan dari cerita wayang. Karena di dalam pewayangan itu dewa jagat noto, nah, eh, noto jagat jagat noto, ya itu ada sembilan. Ya karena pancer itu ada delapan, yang paling tengah-tengahnya adalah itu sembilan jadinya. Maka masing-masing pancer ini ada walinya. Pancer utara, selatan, timur, barat, pojoknya empat berapa? Delapan. Yang tengah satu. Sehingga dibutuhkan kalau di dalam cerita hidup budanya dewa sembilan itu adalah dewa paling menentukan itu yang dikepalai oleh jagat noto. Kemudian yang selanjutnya Islam ya ada begitu wali ini seperti pendeta eh, ini dewa yang memang menjaga bumi makanya paku buminya adalah sembilan orang ini ini sudah campur aduk antara cerita wayang sama kenyataannya. Intinya saya lebih percaya wali itu tidak hanya sembilan. Karena dari sembilan itu semuanya, ya dari sembilan ini yang kita coba eh, satu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati dan Kalijogo. Sembilan. Mana sekarang ini <clears throat> Syekh Alauddin, <clears throat> Syekh Jamaluddin, Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro? Enggak ada. Syekh Maulana Malik Israel enggak ada. Bahkan eh, Sunan Geseng juga enggak masuk di sini. Sunan Geseng alias Pandanaran. Itu enggak masuk. Intinya wali itu tidak hanya sembilan. Tuh, awal lagi di Bali tambah lagi berapa walinya? Oh, wali tujuh. <clears throat> Masya Allah. Berarti berapa? Sembilan tambah tujuh. <clears throat> Mudah. Banyak. Dengan demikian hadirin sekalian. Nah, sekarang saya ingin setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka datanglah dan itu atas permintaan Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk dia menjadi penggantinya yaitu Rahmatullah atau Raden Rahmat nampak dari sisi Raden ada keturunan kerajaan. Karena dia adalah ponakannya istri Brawijaya. Ya, yang menikah dari putri Campa dinikahinya dan ini adalah adik ibunya sehingga datang dalam rangka silaturahmi dan mencoba untuk mengawali dakwah. Sehingga dia pamitan Eh, sambil izin untuk minta dakwah tidak di bawah kekuasaannya dan diajak. Nah, Raden ini e, Brawijaya pertama itu mengatakan sebetulnya saya tidak apa namanya keberatan menerima Islam. Dan saya yakin Islam itu bagus. Cuma, nah ini persis seperti Heraklius dia sudah tahu Islam itu bagus tapi nggak masuk Islam karena ngiman kekuasaannya, takut rakyatnya. Ini apa ya Pak? Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Nah ini baru sohai. Sejak tadi ditunggu-tunggu nggak keluar keluar. Masya Allah. Cuman kalau makan nggak bisa nih. Oke. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya Sunan Ampel alias rahmatullah disuruh untuk datang ke Ampel. Nah, itu. Diberilah tanah di sana. Rahmatullah, saya memang terus terang sampai hari ini saya belum bisa masuk Islam. Mungkin kelak kemudian saya bisa masuk Islam, tapi kamu sekarang saya kasih tanah. Silahkan di sana untuk membuat pusat dakwah. Akhirnya dirikanlah pesantren Ampel. Nah, cuman ceritanya ke sono itu mampir ke kembang kuning katanya dikasih kipas gitu ya maka di sanalah ketemu Mbah Guni eh, tokoh kembang kuning sehingga di sanalah dibikin masjid sekarang sampai sekarang pun nama masjidnya apa Pak? Ya. Masjid rahmat Karena dia istirahat di sana. Kemudian akhirnya melanjutkan sampai Ampel. Di sanalah dia memulai pertama niru Rasulullah bangun masjid. Nah, itu dimanapun pertama kali masjid. Sebelum apa-apa masjid dulu. Pesantren dulu bukan gitu. Dan ini bukan niru apa, sunan apa? Niru Rasulullah pertama kali pembentukan masyarakat di awal di dari masjid. Masjid dulu didirikan. Namun cerita rakyatnya inilah yang mitosnya. Jadi untuk menentukan bagian arsitek kiblatnya diserahkan oleh Mbak Sun Haji. Untuk kebersihan dan perawatan maintenance-nya diserahkan oleh Mbak Soleh. Jadi Mbak Soleh ini maintenance masjid, sementara Mbak Sun Haji itu menentukan e, arsitek bangunan, khususnya menentuk, menetapkan arah kiblat. Sejak itulah dia di, dijadikan sebagai ahli kiblat untuk membangun masjid di sekitar daerah Surabaya sekitarnya. Namun Pernah Basun Haji itu difitnah orang. Ah, Basun Haji itu keahliannya itu ngaspo. Ngaspo itu apa? Omong kosong. Itu kiblatnya bisa meleset. Akhirnya dengar Basun Haji orang-orang yang meragukan itu dikumpulkan semua ke masjid Ampel. Kemudian Ampel itu di imamnya begini dibolongin. Maka dilihat dari situ langsung lihat Ka'bah. Sejak itulah dia juga disebut Sunan Bolong. <laughs> Sunan Bolong. Coba hadirin sekalian Google aja kalah. Padahal Google itu e, apa namanya ditemukan berapa ratus ratus tahun kemudian. Mbah Sun Haji sudah bisa melihat langsung dari masjid Ampel Ka'bah kelihatan. Wah, tuh. Gimana? Menurut kalian? Wah, ya Mbak. Pokoknya sejak hari ini saya akui kehebatan Mbak untuk meletak apa namanya menetapkan arah kiblat. Wah, sejak itu terkenal basuh haji ahli arah kiblat nggak salah. Tapi banyak masjid miring semua sekarang. <laughs> salah kiblatnya. Ini menyelisih basuh haji. Untuk kekering basuh haji itu nggak dirawat dengan baik. Ya, kan gitu. Ini jelas mustahil pak. Sehebat-hebatnya orang, ya. Anehnya di dalam kisah lain itu ngambil daun pisang dilinting kemudian dikekang. Gitu. itu subhanallah Pak. Oh itu awat yang sudah dibeli 150 juta oleh Depak untuk melihat bulan aja kadang ketemu kadang enggak. Ya. Ini cuma lintingan dan pisang bisa melihat kabar gitu. Ya Allah. Nah, yang selanjutnya Mbak Soleh, wah Mbak Soleh ini ahli maintenance. Masjid itu selalu clean bersih. Nah, Suatu ketika Mbak Soleh itu meninggal dunia. Orang yang tukang merawat masjid yang sebersih ini itu nggak ada. Akhirnya Mbak Ampel mau sholat begini lagi mau sholat aduh ini masjid kumuh semua coba kalau Mbak Soleh masih hidup masjid nggak kayak begini eh tiba-tiba Mbak Soleh hidup Wah, akhirnya wah ngaku masjid lagi nggak selang lama berapa bulan mati itu Mbak Soleh Ya akhirnya apa? Mbah Hafal ngeluh lagi Waduh oh, ini coba Mbah Soleh kalau masih hidup masjid gak mungkin hidup lagi sampai sembilan kali Pak. Coba bayangkan. Makanya di Ampel itu ada orang yang punya kuburan sembilan. Siapa itu? Ya Mbah Soleh aneh yang pernah dibongkar bener yang ada manusianya cuma satu cowok <laughs> ini nggak mungkin pak anehnya sampai sekarang pun orang banyak mengirim kalau di sana lagi nyekar lagi ziarah ila hadrati as-sahib kubur at-tis'ah al-fatihah kepada pemilik kuburan sembilan al-fatihah dikirim padahal yang isi cuma satu dong ini mirip seperti tindakan Umar Pernah zaman Abu Musa al-As'ari ketika jadi gubernur di bawah wilayahnya ketemu kuburannya Daniel. Daniel itu salah satu nabi pada zaman Nabi Bani Israel. Akhirnya banyak orang yang mengkultuskan. Sehingga Umar bin Khattab punya ide. Ini kalau nanti dibiarkan kuburan ini bisa dikeramatkan. Akhirnya pada waktu malam hari dia bikin e, eh, 13 lubang 13 lubang. Sehingga saat malam hari nggak ada orang sama sekali kecuali beberapa orang yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an maka dikuburlah di salah satu 13 lubang itu. Semua dibikin kuburan semua. Sehingga orang mana nih ya kuburnya? 13 <laughs> ini ini nomor sinyal ini kan gitu kalau orang akhirnya setelah itu sudah nggak ketemu lagi makanya dari sekalian sepakat para ulama Kuburan yang mutafakun aneh jelasnya cuma satu yaitu Rasulullah, yang mukhtalaf yaitu Ibrahim. Setelah itu nggak jelas. Makanya kalau ada klaim ini kuburan ini pulang, kuburan Nabi ini pulang, termasuk kuburan Nabi Shu'aib, semuanya 90% diragukan. Yang muttafaqun aneh Rasulullah, jelas. Yang mukhtalaf masih apakah benar itu Ibrahim? Selaku enggak. Oleh karena itu, pengkultusan kuburan seperti ini he, eh, sudah sejak lama tumbuh muncul di eh, kalangan umat Islam. Nah, ini sekalian, Mbah Hampel karyanya Masya Allah hebat. Kaderisasinya jadi semua, Termasuk anaknya sendiri Sunan Bonang ya kemudian menantunya yang hebat yaitu Sunan Giri Sunan Giri itu nikah dalam satu hari dua Pak. itu dan semua wali itu poligami itu rata-rata istrinya tiga dua tiga dua empat masya Allah makanya kalau ada yang nggak setuju poligami wali songo itu salah semua berarti itu yang hebat Sunan Giri itu menikah satu hari dalam satu hari dua kali putrinya Sunan Giri dan juga putrinya Sunan Ampel dinikah dalam satu hari itu tapi antum jangan tiru ya antum nggak sembodo kan gitu <clears throat> nah hadirin sekalian perlu diketahui bahwa Sunan Ampel sama Sunan Giri ini kenapa setelah Sunan Ampel wafat kaderisasi pimpinan wali diserahkan kepada Sunan Giri karena Sunan Giri itu pinter baca kitab dan beberapa kitab-kitab Arab itu menguasai, terutama Sunan Bonang. Coba bayangkan hadirin sekalian. Di dalam kitab eh, prim e, apa namanya? Eh, dokumen Kropak Firara itu merupakan suatu tulisan asli Sunan Bonang yang ada di Museum Ferrara Italia yang terbuat dari lontar atau rontal itu sama aja itu rujukannya sudah kitab-kitab Arab Coba bayangkan dia terlepas dari di dalamnya itu terdapat penyimpanan Di situ rujukannya hebat Pak. Utul golo E, terus kemudian eh Ihya Ulumuddin. Beberapa kitab Arab sudah menjadi rujukan Sunan Bonang. Berarti sudah kenal apa Ya. Dan kemungkinan besar dia di Arab cuma di sana ada cerita rakyat dongeng. Katanya Sunan Bonang pernah mau haji sama Sunan Kalijogo berenang. Subhanallah. Eh, itu berenang. Berenang dari Laut Jawa sampai Mekah. Udah deh, anak jamin tenggelam di Selat Malaka mati deh. Itu Pak, anak. Dan itu diceritakan. Sunan Bonang itu haji eh, apa namanya? ini mau pakai renang. Itu subhanallah. Itu. Ini sehingga kapal yang canggih pada zaman ini Nabi Nuh kemudian diperbaiki oleh kekuatan Sriwijaya, Sriwijaya itu terkenal dengan maritimnya, Pak. Makanya perang dimanapun itu menang. Termasuk akhirnya Mataram diubrak abrik Mataram Hindu oleh Sriwijaya karena kekuatan maritimnya hebat. Ya, nah kenapa Wali Songo nggak mencoba menggali ini kok malah renang? itu harusnya wong gajah mada aja itu apa namanya eh apa namanya lawatan e, dagangan kapal itu sudah sampai Afrika makanya orang-orang Jawa di Afrika itu banyak masih dan namanya masih Jawa dan bisa bahasa Jawa tapi Indonesia nggak bisa di Afrika itu aja turunan orang Jawa dan jadi tokoh semua orang-orang yang <clears throat> pernah kerja di kedutaan Afrika itu paham itu Orang Jawa. Itu. Oleh karena itu ada yang sekalian, <clears throat> hal-hal yang seperti inilah yang harus kita catat. Nah, yang <clears throat> lebih hebat santri, Bahwa santri anaknya sendiri Sunan Derajat, mana anaknya juga Sunan Bonang, menantunya Sunan Kalijogo, menantunya Sunan Gari. Dan hampir seluruh santrinya nyebar ke seluruh Indonesia termasuk Sumatera. Cuman anehnya nah kita mulai masuk cerita Sunan Giri. Sunan Giri itu anak Syekh Maulana Ishak yang nikah dengan anak putri Blam, e, Blambangan ya yaitu Dewi Sekar Dadu. Nah, pada saat itu terjadi biasa ya dia dakwah kemudian setelah itu dia apa namanya ini ternyata Arabismenya ini terlalu nonjol kalau pada mereka pada Islam Cuman ah ini Arabnya terlalu kental kalau begini Jawa bisa bubar. Akhirnya patih bajul sengkoro usul tuan kalau ini anak tetap dipertahankan di Jawa bisa merusak tatanan Jawa. Terus gimana? Bunuh aja atau usir suruh pulang. Akhirnya dibunuh pulang dalam keadaan Dewi Sekardadu hamil. Kemudian setelah itu setelah lahir maka diusir wah ini tuan ini kayaknya anaknya ini nggak jauh-jauh dari bapaknya. Bahaya juga. Ini harus dilenyapkan juga. Terus gimana? Ya dibuang aja ke lautan. Eh, jadi kayak cerita Nabi Musa. Akhirnya dibikin kalau peti yang bagus, diletakkan bayinya itu sunan kiri, maka dilimparlah dibuang ke laut utara sampai eh, ini namanya apa ketimbul apa ngapung itu harinya ke Bali di Bali sini ada pelayaran Ratu Pinati, salah seorang janda kaya raya yang cantik gak punya anak, nubruk kapalnya itu. Wah kaget, apa nubruk karang? Akhirnya setelah ditengok ternyata kutak. Setelah disuruh ambil ada bayi yang ganteng, masa Allah, wah ini Ratu Pinati bakal seneng. Udah gak punya anak, ini anak ganteng, setelah ditunjukkan, wah senangnya rame Akhirnya dijadikanlah anak pungut. Sampai akhirnya menginjak usia remaja, maka dipondokkanlah ke pondoknya Sunan Ampel. Itu dipondokkan. Awalnya ini ibu, sang ibu angkat ini nggak nggak nggak tega karena anak satu-satunya ya Allah sedang lucu-lucunya. Namun alhamdulillahnya Sunan Giri punya karomah kalau mau pulang Surabaya sama Gresik itu pantainya mendekat sendiri, tinggal melompat pulang sehingga kalau mau pulang pergi gampang. Akhirnya diikhlaskan sama ibunya untuk mondok. Karena kalau mau pulang itu tinggal lompat, pantainya mengkerut sendiri. Coba Pak bayangkan. <laughs> itu pantai mengkerut. Ini cerita-cerita seperti ini loh yang kita harus luruskan. Akhirnya tinggal melompat, tinggal pulang, sing kangen maknya ya lompat lagi nanti setelah lompat hmm, apa pantainya melebar lagi kembali ke tempat semula itu mau balik ke pesantren nyiut lagi gitu masya nah hadirin sekalian mau Syekh eh, Sunan Giri ini dijuluki Mufti Jawa karena kewibawaannya dan ketegasannya terutama di dalam masalah menegakkan dakwah ala Alkitab wa Sunnah. Dia itu sangat antipati dengan cara-cara dakwahnya Sunan Sunan Kalijogo dengan musik, dengan wayang dan tegas sekali. Ter, ter, ter, terutama terjadi perdebatan sama uh, gurunya Sunan Ampel dan ketika itu dia menopang, mendorong. Iya, Pak. nggak benar itu, Pak. Mau sok pertunjukan wayang kulit di masjid. Ini kan patung. Akhirnya Sunan Kalijogo merubah supaya nggak patung, wayang itu nggak mirip manusia, cuman dikasih selembar matanya satu. Itu pun nggak mirip-mirip banget dengan bentuk manusia, ya kan? Atau kalau lihat wayang itu, kalau wayang golek, wayang ini masih mirip manusia. Itu rekayasa Sunan Kalijogo supaya nggak mirip makhluk, supaya nggak mirip patung. Gitu. Tapi ya tetap eh, ini apa namanya ngebentuk Ya. Itu sehingga Sunan Am ketika Sunan Giri itu berdakwah, makanya subhanallah. Jawa itu semakin icuruyuruyu semakin Islamnya itu bagus. Makanya Pak, Islam pesisir itu lebih murni daripada Islam tengah apalagi yang Jawa Tengah sekitarnya karena pengaruh Hadi Wijoyo bersama eh, yang nah maksud Hadi Wijoyo adalah Joko Tingkir bersama Sunan Kalijogo yang mengislamisasikan Jawa Tengah dengan Islam warnanya Curahnya manunggaling kawula Gusti yaitu ajaran Siti Jenar beda dengan pantai utara karena ini pengaruh yang selalu membawa dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Ampel ke Giri. Makanya pada saat dikubur di masjid, di kuburannya Sunan Giri, awalnya kan di masjid, anaknya marah-marah. Karena anaknya juga Masya Allah, Islamnya tegas. Nggak bisa, dipindah. Setelah meninggal dunia dipindah ke kuburan ke masjid lagi. Akhirnya cucunya pindah lagi, disembunyikan di mana nggak ada tem nggak tahu itu pun hampir sampai sekarang Pak Diyakini bekas kuburannya Sunan Giri itu masih tetap kuburan Walaupun nggak ada sinyalnya masih nyambung Emang HP Pak <laughs> Itu Jadi sinyalnya nyambung itu enggak eh, tahu pakai eh, simpati atau <laughs> XL itu. Jadi kalau ngirim di sini sama nembus. Ini ini ternyata diyakini juga di daerah uh, di daerah India, Pak. Orang-orang Muslim India itu membuat kuburan-kuburan imitasi Syekh Abdul Qadir karena nggak bisa langsung ke Irak. Jadi di sana dibikinkan kuburan-kuburan imitasi yang diyakini kuburan itu bisa kontak nyambung, nyambung kontak. Ada sinyalnya, ada nyambung batin. Jadi orang-orang yang ingin nyekar, ingin ngasih berbagai macam persembahan, nggak usah ke sana, langsung situ aja, cukup. Bahkan nah tadi sinyalnya insya Allah nyampe, Itu, Ini sama. Nah dari sekalian Sunan Kiri itu paling banyak kultusnya, paling banyak cerita mistiknya. Yang nomor satu pertemuan kontak batin makrifat dengan Siti Jenar. Awalnya katanya Kenapa Siti Jenar itu hebat? Karena pada saat Sunan Giri mengajarkan pikir eh, apa namanya eh, makrifat, maka saat itu Syekh Siti Jenar mencuri dengan menjelma burung gagak. Eh coba manusia jadi burung gagak. Dari situlah dia mengambil berbagai macam petuah-petuah makrifatnya sehingga yang membuat dia itu sakti itu gila katanya dia itu sakti karena memang sejak awal karena Siti Jenar ini disinyalir anaknya eh, resi ya kemudian setelah dia masuk Islam dikutuk oleh bapaknya jadi cacing kemudian saat Sunan Gunung mengadakan wejangan makrifat di perahu maka perahunya bocor kemudian diambillah tanah Tanah itu untuk nemplok supaya nggak bocor. Ternyata nyangkut tuh cacingnya. Nah, dari situlah cacing itu dengar rencananya Sunan Bonang yang akhirnya jadi lebih sakti. Sehingga saat itulah dia menjelma manusia. Antum kira-kira percaya nggak Pak manusia dari cacing gitu ya? Itu. Masa ini aneh-aneh. Sama Pak Karno keluar dari itu telinga tadi. Ini sama ya. Ini cacing. Nah, yang lebih hebat lagi ada yang saya lihat Sunan Kalijogo per, eh, Sunan Giri pernah diserang ya, oleh kerajaan oleh pasukan kerajaan Majapahit habis-habisan. Ya. Kemudian pada saat penyerangan itu malam hari, maka murid-murid sedang tidur dan gak mungkin perang, dia sedang nulis buku, maka kolamnya itu dilempar jadi keris kolam munyeng karena munyeng-munyeng ya. muati kabeh pak diserang itu ribuan itu apalagi tengkarnya dengan begawan Minto Semeru antum tahu ya begawan Minto Semeru dia seorang Buddha Hindu yang nantang adu kesaktian dengan surat kiri. Kalau kamu kalah masuk Hindu, kalau akan kalah masuk Islam. Kesaktian pertama kali Sunan eh Begawan Minto Semeru ngubur apa namanya dua ayam. Nah, ini kan mirip Nabi Ibrahim di atas gunung. Setelah itu tanpa diketahui oleh Sunan Giri apa yang dikubur. Ayo Sunan Giri tebak apa yang saya kubur. Katanya Sunan Giri yang kamu kubur adalah dua naga ular naga besar. Wah menang gue. Oh saya sentak kubur itu bebek kok. Itu kan gitu. kan kamu nebak itu ular naga, wis kalah udah. Ayo berdua terbang tuh langsung nyampe di atas pucuk gunung. <laughs> Masya Allah. Itu. Nah, itu kan begitu kalau di film itu kan. Sup, itu langsung. Nggak ada menitan main. Langsung dibongkar tubuh ini ternyata betul keluar ular naga besar. Nah, begawan gimana? Kamu tunduk ikut atau masih adu tantangan kesaktian Nah, ini nggak apa-apa masih belum masih banyak aji yang harus kita keluarkan akhirnya di sekalian dia melempar udeng udengnya begawan semayat itu oh, modal nggak udeng pak orang orang Jawa itu suka bawa udeng kalau Islamnya itu surban ya udengnya dilempar itu kecepatannya ngelebihin daripada Apollo Wah, ternyata Sunan Giri tidak kalah hebatnya, jubahnya dibuka, dilempar. Padahal lemparnya itu jauh setelah itu udeng, ternyata bisa nyalin Sip, gitu kan gitu. Turunnya pun bisa lebih dulu. Ah, gimana, begawan? Kamu kalah lagi. Ya, ternyata ilmu kamu cemen. Gitu, kan, gitu. Wah, belum. Ini masih belum. Wah, akhirnya yang lempar telur, Pak. Telur itu banyak sekali dilempar oleh pegawai mitos Semeru. Itu enggak bu, enggak enggak berantakan, tetap turun. Eh, ketika saat turun ditunjuk begini bubar berantakan sama Sunan Giri. Akhirnya saat itu pegawai mitos Semeru takluk tunduk masuk Islam. Benar enggak Pak? Sampai ada lomba lempar coba, lempar udeng, yang kecepatannya ngalahin pesawat ulang alik <laughs> gitu. Aduh, itu itu ada. Yang lebih hebat lagi karena dendam kesumatnya orang-orang Mojopahit sama Sunan Giri itu sampai mati, Pak. Itu pada waktu malam hari beberapa puluh utusan kerajaan Mojopahit untuk membongkar itu kuburannya Sunan Giri. Kita encel ini orang hidup nggak kena nggak pernah bisa kita kalahkan. Mati aja juga kita musuhin nggak apa-apa. Itu. Pokoknya kita itu pernah sekali-kali mata-mata membacokin dia. Akhirnya hadirin sekalian, setelah itu kuburan mau dibongkar, keluarlah tawon ribuan nyerang orang itu semuanya, mati semuanya. Hal-hal yang seperti ini hadirin sekalian tidak akan mungkin terjadi kalau hikayat mitos rakyat nggak masuk. Dan inilah nanti yang sedang kita juga olah terus Eh, penulisan buku Wali Songo saya saya sudah apa, memulai merancang itu sejak tahun 2004 sampai sekarang belum kena-kena. Karena memang itu tadi e, tidak mudah. Kalau nulis sejarah Arab Pak dua tahun selesai. Karena apa? Jelas tanggalnya, tahun peristiwanya, tokoh-tokohnya, sanatnya enak. Wah ini soheh. Di sini Pak, soheh enggaknya itu sulit. <laughs> itu, insya Allah. Yang soheh aja sulit, apalagi yang doif. <laughs> gitu. Itu yang berat. Makanya anak do mohon didoakan bisa menyelesaikan. Lihat. Nah, terus kemudian setelah pasca sunan diri, kekuatan Wali Songo sudah mulai melemah. Apalagi Sunan Kalijogo sudah menjadi senior. Wali-wali yang aliran putih ah Yang putih sudah banyak wafat. Kemudian pengaruh Jawa dan tradisional serta ini ajaran Siti Jenar semakin kental. Apalagi kong kali kong antara Joko Tingkir dengan Sunan Kalijogo yang Joko Tingkir disinyalir adalah turunan Joko Tarub tadi yang dari anak lahir bidadari, insya Allah, turunan bidadari berarti pak, ya itu menyatakan resmi agama Mataram Islam adalah agama manunggaling Kawulo Gusti. Itu agama resmi. Apalagi setelah dikembangkan oleh Panji Notoroto, Panji Notoroto ini eh, semacam eh, guru spiritualnya kerajaan yang sangat piawai dan disinyalir dia itu Eh, santri Solo ya namanya apa namanya daerah Ban Sari Sari gitu loh Pak itu. Yang sekarang uh, ada pesantrennya di sana itu namanya pesantren apa lupa ada pesantren kuno itu di sana nama kiainya Kasan Basari dan Kasan Basari ini pernah ya sebetulnya Al Hasanul Basri, Basri maksudnya. Cuman lidah Jawa nggak bisa ngomong Al Hasanul Basri. Jadi Kasan Beseri. Ya, Kasan Basri. Itu pernah dialog sama Darmo Gandul sama Gadulucu. Nah itu untuk dialog Darmo Gandul sama Gadulucu dengan Kasan Basri, insya Allah kita nanti kapan-kapan tablet lagi sekalian kita padukan dengan Siti Jenar. Nah, Siti Jenar, nah sama sekalian Gadulucu itu kita. Nah sudah mulai terjadi pembumian Islam. Apalagi Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria yang semua hampir punya tembang sinomnya, micinnya, dandang pulonya. Ya, dan mereka masuk lewat nyanyian itu semuanya, dakwah sehingga semakin lama semakin jauh apalagi pasca kemerdekaan Eh, pra kemerdekaan muncullah Islam-Islam reformis. Ada Ki Ahmad Dahlan. Kenapa mendirikan Muhammadiyah? Karena beliau sangat terkagum dengan lima Muhammad. Ketika itu menjadi tokoh internasional Islam. Muhammad Abdul, Muhammad Jamaluddin Al-Alawani, Muhammad Rashid Ridho, terus kemudian Muhammad Sanusi dan Muhammad Abdul Wahab. Makanya Muhammadiyah. Makanya kalau sekarang ada orang Muhammadiyah nggak tahu sejarah ini ya berarti jas merah jangan melupakan sejarah itu ya. itu seperti itu makanya dakwahnya pun nggak jauh dari visi misi mereka ya saya sendiri ketika Pak R Fakhrudin saat memberikan ceramah di Libya ketika itu Masya Allah ya, ahli sunnah salafi itu beliau bagaimana menjelaskan tentang sunnah, tentang bid'ah, masya Ya. Nah hadirin sekalian kemudian muncul eh, yang sebelumnya sebetulnya Cokro Aminoto adalah tokoh, masya Allah. Perlu diketahui setelah muncul VOC maka Saman Samanhudi mendirikan SDI. Namun SDI itu tidak lama karena VOC dibubarkan India Belanda mendirikan pemerintahan dan India eh, Belanda itu eh, menguasai Indonesia 350 tahun loh Pak Masya Allah itu kalau nggak ikhlas dijajah nggak mungkin itu orang dijajah 350 tahun sampai betah itu nggak pulang-pulang itu kan itu saking ikhlasnya yang dijajah negara-negara lain itu nggak lama Pak paling 30 tahun Indonesia 350 tahun itu menunjukkan apa ikhlas ya udahlah mendingan dijajah wong buktinya juga sama rakyat sendiri lebih sengsara kan punya kita orang Indonesia punya prinsip itu makanya awal anak ah, dengan begini dibikin dibikinin jembatan kuat-kuat sampai sekarang nggak rusak itu kan gitu iya, iya ada kereta api udah awal nah muncullah setelah itu Cokro Aminoto Cokro Aminoto inilah pelahir anak bangsa berlian Soekarno, termasuk anak didiknya. Terus kemudian Ahmad Dahlan termasuk anak didiknya. Semuanya. Ya, Ki Hajar Dewantoro termasuk juga anak didiknya. Ya. Terus yang dari eh, yang akhirnya menjadi Menteri Agama siapa Pak? Siapa? Siapa? Bukan, Baham kok kemarin, ya? Bukan, itu mau kemarin. Ya bodoh nggak ngertinya. Jadi ada yang sekalian, e, eh, setelah itu Soekarno menjadi wakil nasionalismenya. Akhirnya lahir, ya. Masya Allah orang itu bisa satu pondok, satu pedepokan, tapi akhirnya. Nah, buka e, eh, kalau e, semua aku Salim semua ini, tapi ada yang satu yang akhirnya ini. Nah, ini sekalian S.I. Putih akhirnya berubah menjadi masyumi. Masumi pecah belah, akhirnya muncul partai. Masya Allah sampai puluhan. SI merah akhirnya menjadi PKI. Ya, di antaranya Musallini, Musallini, masya Allah, itu Musallin. Oh, itu bagus namanya Musallin. Ya. Ja'far Nawawi, Aidit, DNA, Aidit, masya Allah. Tapi semua di PKI. Dan yang sekalian, perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan ini mereka menggagas bagaimana mengusir penjajah. Makanya orang-orang yang berbasis abaah yang abangan tadi tradisional kalau kita bisa katakan sekarang mendirikan Nahdlatul Wathon. Orang Mutiah masih mempertahankan SI yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1900 12. Eh, Berapa? 12 ya. Karena itu nyanyi berdirinya PKI. Ya. Walaupun PKI sudah ada sejak tahun 1910. Cuman gejolaknya muncul. Nah, Nahdlatul Wathon. Nah, setelah India Belanda apa namanya? terusir oleh Nippon, maka mereka ini memfusi dalam satu, uh, satu apa namanya? kekuatan apa namanya? apa? Pada nggak tahu ya. Nah akhirnya setelah terusir dan Nippon itu tidak lama cuma tiga tahun maka diiklankan satu apa namanya kemerdekaan yang akhirnya Belanda masuk lagi diusir terjadilah peperangan. Nah, akhirnya dari sekalian muncul NU merubah eh, Nahdlatul Watan menjadi Nahdlatul Ulama karena stressing musuh sudah gak ada maka perlu kebangkitan ulama. Dan prinsip nahdoh ini e, bagus sekali. Kalau kita lihat di UKNOan dulunya, nahdhatul ilmiah, nahdhatu semua cuman sekarang hampir sudah nggak ada lagi. Bahkan eh, nahdlatul ulama di dalam buku knu itu prinsip NU ada tujuh. Di antaranya adalah di situ disebutkan memperjuangkan Islam murni, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut tafsir empat madhab. Tapi kenapa sekarang warnanya seperti itu? Terjadi distorsi sama Muhammadiyah juga terjadi distorsi yang perjuangan awal sudah mulai berbelok, berbelok, berbelok dan itu ciri khas daripada perjalanan suatu organisasi. Rata-rata distorsi, berganti tokoh, berganti masa, berganti aja. Nah, akhirnya dari sekalian muncullah tiga kekuatan besar. PKI, Muhammadiyah, NU yang akhirnya pada saat perjalanan terjadi ledakan tiga kali. Tahun 12, tahun 48, puncaknya 62. 1912 telah membuat suatu keonaran dan bahkan terjadi pertempuran sengit dan pembunuhan yang ada di Bondowoso. Kemudian pada tahun 48 juga terjadi gejolak, puncaknya jenderal-jenderal dibunuh pada tahun 62. 1967 eh, maaf 67 eh, 60 berapa 65 ya 65 itu puncaknya dan dia akan melakukan peralihan dan Soekarno ketika itu memang bisa di, disetir kenapa sejak mulai dia menggagas Nasako nasionalis ada komunis ada Islam juga ada wah wow. sehingga Soekarno tidak bisa menahan komunisnya Gagasan bagus supaya ini tidak terjadi gejolak, maka dirangkul semua kayak Kertanegara. Jadi ternyata politik Soekarno Nasakom ini niru Kertanegara. Siwa, Buddha, Jawa dikumpulkan. Ternyata Soekarno tidak bisa melawan gerakan komunis yang begitu dasar pesat, sementara Islamnya lemah. Yang masuk ke Nasakom itu akhirnya terjadi gejolak. Maka jenderal-jenderal Muslim semua yang diklaim sebagai jenderal hijau dibunuhi semua dengan harapan tinggal sisa si jenderal-jenderal merah maka PKI kekuat dengan cakra birawanya dan pada saat itu Soekarno juga sebentar lagi meninggal dunia maka kita yang akan ambil alih tapi Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita dan bangsa ini tidak tercemar itu maka akhirnya Eh, Jenderal Soeharto mengambil alih semua itu dan bisa menyelamatkan dari pengisnya PKI dan masya Allah kalau kita lihat bagaimana terjadi pembunuhan itu dan akhirnya sampai sekarang bisa bertahan dan mudah-mudahan Islam tetap ya ijuroyo-royo tak sengguh kematanannya jangan jangan penek no blimbing puluh puluh yo penek kanggo tombo diro. Dodo tiro kumitir bedah ing pinggir Dodo mono jurumatono kanggo sembah mengkusuri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane nah itu mudah-mudahan ya dan seperti itu kita yang merusuh semua bapak-bapak gitu kalau enggak enggak mungkin dakwah tanpa estafet enggak mungkin dan Sunan Ampel sudah berharap harus ada Kita Kitalah yang melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim, Ampel Kiri dan seterusnya. Demikian karena sudah pas jam 7 dan juga nggak ada pertanyaan karena memang sejarah itu nggak perlu ditanya e, karena sudah terjadi seperti itu Apa yang ditanya maka e, juga waktu masalahnya Insya Allah pada pertemuan e, beberapa bulan atau tahun depan kita akan gagas dua item yang penting yaitu misteri Siti Jenar dan ajaran termokandul dan serta gadolujo. Insya Allah mudah-mudahan menjadi masukan buat kita yang uh, sekarang ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.